Dan lebih dari itu, nikmat Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kelonggaran waktu untuk kita masih memberikan umur yang semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan berkahnya kepada kita semua. Allahumma amin. Ikhwati fillah, <clears throat> pada majelis malam ini saya wasiatkan kepada saya pribadi kemudian kepada antum sekalian bitaqwallahi azza wajal untuk terus-menerus berusaha bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lianna al wasiyyah bit-taqwa hiya wasiyyatul awwalin wal akhirin. Karena wasiat nasihat untuk terus-menerus bertakwa merupakan wasiat para pendahulu dan orang-orang yang meneruskan atau para penerus semuanya. Nah, mereka kaum muslimin, para ulama, talabatul ilm memberikan wasiat untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Wa inna man ittaqallaha waqah dan karena barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala akan melindunginya dari segala siksa, segala kesedihan, segala musibah baik itu di dunia maupun di akhirat. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jal, Allah akan jadikan untuk dia jalan keluar. Karena namanya hidup Sebagaimana ada lebihnya Pasti akan ada kurangnya Ada karunianya Pasti akan ada Di saat kita menerima musibah Maha kunci yang diberikan oleh Allah Azza wa Jal adalah At-taqwa Terus menerus Bertakwa kepada Allah Azza wa Jal Mana at-taqwa Sebagaimana telah kita ketahui semua insyaAllah sebagaimana disebutkan oleh Talq bin Habib rahimahullahu taala at-taqwa hiya an ta'mala bi ta'atillah ala nurin min Allah tarju thawab Allah wa an tatruka ma'siyat Allah ala nurin min Allah makhafata iqabillah atau kama qala rahimahullah taqwa kepada Allah adalah engkau melakukan ketaatan kepada Allah Azza wa Jal di atas cahaya dari Allah. Engkau melakukannya tarju thawab Allah untuk mengharapkan pahala dari Allah Azza wa Jalla. Dan anta turka maksiat Allah engkau meninggalkan bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla ala nurin min Allah di atas cahaya dari Allah makhafat iqabilah karena takut dari hukuman Allah azza wajalla. Maka ada dua hal di sini yang sangat penting bagi kita dalam bertakwa yang secara global artinya menaati perintah dan menjauhi larangan. Namun ada dua hal yang sangat penting dalam bertakwa tersebut. Yang pertama adalah ala nurin min Allah. Di atas cahaya dari Allah Azza wajalla Artinya di atas ilmu, di atas bukti kita melakukan sebuah ketaatan dalam keadaan benar-benar mengetahui bahwa yang kita amalkan adalah ketaatan yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Kita meninggalkan sebuah keharaman dalam keadaan kita mengetahui bahwa itu memang benar-benar Allah haramkan bukan kita sendiri yang mengharamkannya. Ini mana ala nurin minallah di atas ilmu. Dan yang kedua yaitu mengharap dan takut kepada Allah di dalam ketakwaan kita. Nah, dan ini adalah sesuatu yang sering kali terlupa. Nah, kita beramal salat dan ibadah-ibadah yang lain dalam keadaan kita mengetahui sholat itu ibadah namun di saat melakukannya Allah, nah nasallallahu alafiyah kita lupa niatan dari sholat tersebut nah, kita lupa niat untuk mengharapkan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala begitu pula ketika kita meninggalkan sebuah maksiat kita tahu itu adalah maksiat namun saat kita renungi kembali kenapa kita meninggalkan maksiat tersebut ternyata hanya karena malu jika dilihat orang dalam melakukan maksiat tersebut. Nah, maka ini merupakan koreksi bagi kita. Benar-benar dalam bertakwa selain kita harus berilmu juga kita harus nah, menjaga harapan kepada Allah Azza wa Jal dan rasa takut dari hukuman Allah Subhanahu wa taala dalam ketakwaan tersebut. Namun wasiat tsaniyah dan wasiat yang kedua hendaknya kita memeriksa kembali muhasabah terus-menerus mengecek melihat kembali catatan amalan-amalan yang kita lakukan setiap hari. Apakah kita memberikan kepada Allah memberikan catatan kepada para malaikat catatan-catatan yang baik, amalan-amalan ketaatan yang kita lakukan di satu hari kita, satu minggu kita yang telah berlalu ataupun satu tahun yang telah berlalu. Muhasabah. Jika memang baik Allah wa syakarna Kita layak untuk memuji Allah Subhanahu wa taala karena itu sama sekali bukan usaha kita. Nah, itu sama sekali bukan semata-mata usaha kita. Namun hanyalah hidayah dan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Namun jika ternyata catatan satu tahun atau beberapa tahun yang telah kita lewati diisi dengan catatan-catatan yang hitam penuh dengan dosa maksiat-maksiat nah, zalim kepada orang lain maka hendaknya kita istighfar taubat minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala nah hendaknya seorang muslim memiliki satu waktu di setiap harinya <clears throat> di ujung harinya di setiap minggunya nah, di ujung minggunya ataupun di setiap tahunnya, di ujung tahunnya. Dia mengecek apakah yang telah saya lakukan di waktu terakhir ini sehingga dia bisa terus nah, jika dia dapati kebaikan dia akan terus menambahnya berusaha alhamdulillah saya sudah bisa rutin melakukan ibadah ini semoga di tahun yang akan datang di minggu yang akan datang atau di hari esok saya bisa menambahnya dan jika ternyata dia ingat Subhanallah ternyata saya jatuh dalam maksiat ini dan itu di hari ini nah, Maka niatkan dalam hati besok Semoga tidak akan saya ulangi lagi <clears throat> Saya ulangi lagi maksiat tersebut nah. Al-Muhasabah Wal-Wasiyah Al-Thalifah Dan wasiat yang ketiga Usi nafsi wa nafsi wa nafsi Thumma iyakum saya wasiatkan kepada saya pribadi, kemudian kepada saya, kemudian kepada antum sekalian. Untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala yaitu nikmatul ukhuwah, nikmat bersaudara. Dalam Islam bersaudara karena sama-sama mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita bersaudara, kita bertemu Bukan karena sama-sama mencari harta dunia. tapi kita bertemu karena Islam, sama-sama cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah dan mengikuti sunnah-sunnah ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan kaum muslimin untuk tidak lupa dari nikmat ukhuwah Islamiyah. Allah berfirman wa atasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu dan berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah dan jangan kalian saling berpecah belah. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idz kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum Fa'asbahtum bini'matihi ikhwana Kata Allah Azza wa Jal Dan ingatlah Nikmat Allah atas kalian Di saat kalian dahulu adalah orang-orang yang saling bermusuhan Namun Allah subhanahu wa ta'ala Tata hati-hati kalian nah, Satukan hati-hati kalian Fa'asbahtum bini'matihi ikhwana Sehingga dengan nikmat Allah kalian menjadi bersaudara Nah, kita yang dulu bermusuhan, berbeda daerah, berbeda karakter. Ada yang keras, ada yang lembut. Nah, ada yang begini, ada yang begitu. Namun di saat sama-sama mempelajari adab dari Rasulullah, mempelajari ayat-ayat dari Allah Azza wa Jalla secara otomatis nah, kita berusaha memperbaiki, sama-sama memperbaiki akhirnya sama akhirnya sama dan saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Ni'matul ukhuwah. Dan ni'matul ukhuwah nikmat persaudaraan adalah sebuah nikmat yang eh, harus diperhatikan dikarenakan nikmat bersaudara, nikmat berteman adalah sesuatu yang bisa membantu seseorang untuk istiqomah di atas jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Al-mar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil." Seorang akan terus atau akan berada di atas agama temannya sendiri. Maka hendaknya kalian melihat siapa yang dia jadikan sebagai teman. Kalau temannya ahlul Islam, ahlus sunnah, nah, duduk-duduk dengan ahlu sunnah berziarah saling berkunjung dengan ahlu sunnah silaturahim dengan saudara ahlu sunnah maka ini akan menguatkan iman kita menambah terus menerus istiqomah insyaallah begitu pula Allah subhanahu wa ta'ala tatkala Nabi Musa alaihissalam diperintah oleh Allah untuk datang kepada Fir'aun dakwah untuk berdakwah kepada Allah Azza wa Jalla mengajak Firaun kembali kepada jalan yang benar kembali kepada jalan Islam apa kata Nabi Musa kepada Allah Azza wa Jalla Nabi Musa meminta kepada Allah seorang teman seorang saudara yang bisa membantu dia di dalam ibadahnya yaitu dakwah ilallah azza wa jalla apa kata Allah Azza wa Jal? Qala sanashuddu 'ududaka bi akhika wa naj'alu lakuma sultana fala yasiluna ilaikuma. Kata Allah Subhanahu wa taala menjawab permintaan Musa tersebut, "Wahai Musa, sungguh aku akan menguatkan lenganmu dengan saudaramu." Siapa itu? Harun alaihissalam. Nah, kami akan menguatkan lenganmu sehingga engkau bisa berdakwah lebih giat dalam berdakwah lebih taat kepada Allah azza wajalla dan lebih giat dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa taala nah melihat bagaimana al-ukhuwah persaudaraan bisa meningkatkan iman seseorang nah, bisa menambah seseorang bersemangat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah tiga wasiat, wasiatut taqwa ila Allah, Nah, dan yang kedua wasiat al-muhasabah. Dan yang ketiga wasiat untuk mensyukuri nikmatul ukhuwah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi rahimahullahu taala dari sahabat Jundub ibn Junadah wa Abi Abdurrahman Muaz ibn Jabal radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan nasihat pada para sahabatnya dan seluruh umat Islam. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Ittaqillah haythuma kunta, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, wa khaliqin nas bi khuluqin hasan." Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Wahai engkau Muslim, Wahai orang Islam Bertakwalah kepada Allah Dimanapun kalian atau engkau berada Kemudian Iringkanlah Perbuatan-perbuatan jelek yang telah engkau lakukan dengan perbuatan baik nah, Jika engkau jatuh dalam sebuah perbuatan jelek langsung Nah, kamu iringkan dengan perbuatan baik tamhuha kata Rasulullah hal itu akan menutupi menutupi amalan jelek yang telah kita lakukan wa khaliqin nas bi khuluqin hasan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan pergaulilah manusia berakhlaklah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Nah, tiga wasiat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wasiat yang pertama adalah tentang at-taqwa kepada Allah. Kata para ulama, at-taqwa an tattakhidha al-wiqayah min azabillah. Taqwa engkau mengambil atau membuat pelindung antara dirimu dan azab Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini makna at-taqwa dari kata wiqayah yang biasa diartikan pelindung atau tameng. Maka makna takwa engkau mengambil atau membuat tameng yang bisa melindungimu dari azab Allah Subhanahu wa taala. Apakah bentuk tamengnya? Apakah bentuk pelindungnya yaitu bi fi'li awamirihi wa tarki nawahihi yaitu dengan melakukan segala apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan dan menjauhi segala yang Allah larang. Nah, tentu yang sebagaimana yang telah kita sebutkan di atas ilmu dan juga dengan rasa takut dan rasa berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haitsuma kunta. Bertakwalah kepada Allah dimanapun <clears throat> kalian berada. Baik itu ketika engkau nah, fisir wal alaniyah ketika dalam keadaan sendiri maupun dalam keramaian ataukah bersama orang lain kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillah bertakwalah kepada Allah baik saat dilihat orang lain ataukah tidak? Didengar orang lain ataukah tidak? Diketahui orang lain ataukah tidak? Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebuah faedah yang disebutkan oleh para ulama, maka bagaimanakah yang afdal dalam sebuah ibadah? Apakah ibadah itu lebih afdal untuk disembunyikan semuanya? Nah, agar lebih jauh dari riak ataukah lebih afdal untuk ditampak-tampakkan maka jawabannya at-tafsil ada rinciannya nah, yaitu ketika dia mengetahui jika dia melakukan ibadah tersebut secara lahir atau nampak dilihat oleh orang lain kemudian dia melihat bahwa jika dia melakukannya dan orang lain melihat, orang lain akan mengikutinya, akan mencontohnya. Contohnya ketika seorang yang dipandang alim atau dipandang berwibawa, dia melakukan sholat sunnah mungkin. Bisa dikatakan afwal baginya, dia melakukan sholat sunnah di masjid, tidak di rumah. Tatkala apa? Tatkala kemungkinan atau perkiraan jika dia melakukannya orang-orang akan mengikutinya. atau dia seorang ayah mungkin. Seorang bapak yang memiliki anak-anak. Dia mencontohkan kepada anaknya setelah sholat maghrib, sholat dua rakaat. Nah, anak-anaknya melihatnya. Nah, maka secara otomatis insya Allah anak-anaknya akan nah, memaklumi hal tersebut, mengetahui kemudian sedikit demi sedikit akan melakukannya. Ini dikatakan lebih afdal. Namun jika ternyata sama saja, nah apakah dia menampakkan amalannya kepada menampakkan amalannya ataukah menyembunyikannya, tidak ada bedanya. Artinya tidak ada orang yang melihatnya kemudian mencontohnya, nah ila akhirih. Maka al-afdal yang lebih afdal dia sembunyikan amalan tersebut. Nah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Nah, man sanna fil Islam sunnatan hasanah kana lahu ajruha wa ajru man amila biha min ghairi ayyan qusa min ujurihim min syai' atau kama qala alaihi salatu wassalam siapa yang membuat contoh sebuah ajaran dari ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam Islam mencontohi orang untuk berbuat baik maka dia akan mendapatkan pahalanya sendiri dan pahala orang yang mengikutinya tanpa sedikit pun mengurangi pahala dari orang-orang yang mengikutinya nah, dia mendapatkan pahalanya dan pahala orang yang mencontohnya nah, maka dalam disimpulkan dari hadis ini ketika dia memperkirakan bahwa kalau saya lakukan kemudian orang lain melihat mereka akan mengikuti saya maka dia tampakkan dengan landasan dalil ini. Semoga saya mendapatkan pahala saya dan pahala pahala dia. Namun tatkala <clears throat> berbeda kondisinya, diperkirakan tidak ada orang yang mengikutinya, tidak ada orang yang mencontohnya. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang menceritakan tentang tujuh golongan orang yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluhu itu di hari ketika Allah Subhanahu wa taala berikan naungan kepada mereka di hari tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sebutkan ada tujuh orang di antaranya wa rajulun yatasaddaqu bi shadaqatin fa akhfaha hatta la ya atau la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Kata Rasulullah, salah satu orang yang mendapatkan naungan nanti. Nah, di hari ketika tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah. Seorang laki-laki atau seorang wanita yang bersedekah kemudian dia menyembunyikan sedekahnya tersebut sehingga tidak ada orang lain yang mengetahuinya sampai-sampai tangan kirinya pun tidak mengetahui apa yang diberikan tangan kanannya nah berarti afdal disimpulkan dari sini afdal ketika tidak ada faktor lain yang mengharuskan dia menampakkan ibadahnya nah, dia sembunyikan agar mendapatkan fadilah yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini nah ini yang disebutkan oleh para ulama diantaranya Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa atbi'is sayyi'ata al-hasanata tamhuha. Iringilah perbuatan-perbuatan jelek yang telah engkau lakukan, perbuatan dosa yang telah engkau lakukan dengan perbuatan baik. Nah, muhasabah. Kita cek. Nah, evaluasi diri apa yang telah kita lakukan hari ini, nah, minggu lalu ataupun tahun lalu. Kemudian setelah itu ketika kita menyadari kita melakukan hal-hal yang buruk maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita bertaubat istighfar, kemudian atbi as al-hasanah. Langsung kita ikutkan perbuatan-perbuatan buruk yang telah lalu tersebut dengan perbuatan baik. Kata Rasulullah tamruha hal itu akan menghapusnya. Nah, ini merupakan fadilah yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Di mana kata para ulama tidak yang dimaksudkan di sini dengan seorang harus bertaubat. Artinya saya bertaubat dari dosa ini, dosa yang itu, dosa di hari ini, dosa di hari itu. Mungkin kita tidak akan bisa mengingatnya. Cukup dan kita melakukan amalan-amalan yang baik, insya Allah Allah akan menghapuskan dosa-dosa yang banyak yang kita sudah tidak ingat fadilah yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah eh, kata Allah Subhanahu wa taala Allah berfirman innal hasanat as sayyiat. Nah, innal hasanat as sayyiat. Sesungguhnya amalan-amalan yang baik akan menghilangkan amalan-amalan yang jelek atau yang buruk. Sehingga di sini disimpulkan oleh para ulama yang dimaksud dalam hadis Rasulullah saw adalah benar-benar amalan baik tersebut akan menghapus amalan buruk yang telah kita lakukan. Nah, meskipun kita tidak nah, kita tidak mentain dosa yang telah kita lakukan kemudian bertobat dari dosa ini, dosa itu tidak. Cukup dengan amalan tersebut nah, fadilah dari Allah Subhanahu wa taala Allah akan ampuni dosa-dosa kita yang telah lalu. Nah. Dan kata para ulama diterangkan bahwa zahir dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini tidak wajib seorang meniatkan bahkan. Nah, meskipun tidak ada niatan dari dirinya. Tidak ada niatan, tidak ada dia mengingat dosa-dosa yang lalu. Namun dia melakukan amalan-amalan yang baik terus menerus. Nah, Allah Subhanahu wa taala pun akan menghapus dosa-dosanya yang yang telah lalu. Nah, ini merupakan fadilah yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Dan pergaulilah manusia nah, baik yang pertama tentulah kaum muslimin, saudara-saudara kita ataupun orang-orang yang bukan Islam. Pergaulilah mereka dengan pergaulan atau akhlak yang baik, al-khuluq al-hasan. Apa itu al-khuluq al-hasan? Akhlak yang baik. Kata para ulama al al hasan. Mereka banyak menyebutkan <clears throat> definisi tentang akhlak yang baik dengan menyebutkan contoh-contohnya. Sebagian mengatakan al hulukul hasanu huwal kaffu lil adha wa badhlu an-nadah wa sabru al adha wal wajhu at-taliq. Kata para ulama, akhlak yang baik adalah engkau menahan diri dari mengganggu orang lain, menyakiti orang lain. Nah, baik itu dengan lisanmu, atau dengan perbuatanmu. Yang kedua, badlu al-khair atau badlu nada. Berusaha memberikan hal-hal yang baik untuk orang lain. Nah, baik itu berupa ucapan maupun perbuatan maupun pemberian ila akhirih. Kemudian al sabr 'alal adha bersabar dalam menghadapi gangguan-gangguan. Nah, bersabar dalam menghadapi gangguan-gangguan di jalan Allah Subhanahu wa taala wal wajhu at taliq Dan juga termasuk al-wajh at taliq wajah yang berseri-seri ketika bertemu dengan orang lain. Amal khuluqul hasan inilah yang disebutkan oleh para ulama. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala menyebutkan kata beliau secara globalnya definisi dari akhlak yang baik adalah badlul ma'ruf qawlan wa fi'lan wa kaful adza qawlan wa fi'lan Akhlak yang baik adalah memberikan kebaikan kepada orang lain secara lisan maupun secara perbuatan dan kaful adza menahan diri dari mengganggu orang lain secara lisan ataupun secara perbuatan. Semua akhlak yang baik akan berputar pada definisi ini. Nah, ini kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Nah, kemudian akhiran Babil faedah yang disebutkan oleh para ulama bahwa namanya akhlak yang baik itu ada yang tabi'i dan ada yang kasbi. Akhlak yang baik ada yang tabi'i, artinya bawaan seseorang. Nah, Seorang diberikan akhlak yang baik sejak dia kecil. Nah, Allah Subhanahu wa taala yang memberikan dia. Dari kecil sudah suka nah berucap jujur. Nah, ucapannya lembut. Nah, berbuat baik kepada orang lain, memberi, nah, memuji orang lain ila akhirih. Ini merupakan akhlak yang baik. Dan ada sebagian yang diberi dari kecil seperti itu. Namun ada sebagian orang yang tidak memiliki sifat tersebut. Nah, awalnya dia tidak memiliki kejujuran mungkin. Nah, atau dia tidak suka memberi orang. Ila akhirih. Namun dia berusaha memperbaikinya setelah dia mengetahui dalil minas sunnah wa dalil minal ayat tentang adab yang baik. Nah, dia akhirnya berusaha memperbaiki dirinya. Nah, ini juga juga mungkin. Artinya jangan seseorang kemudian ketika dia melihat dirinya, nah, saya sudah seperti ini, akhlak saya sudah seperti ini, kemudian dia katakan tidak mungkin saya ubah lagi akhlak akhlak saya. Tidak. Nah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada seorang sahabat bernama Asyaj bin Qais Kata beliau, "Inna fika khoslatain yuhibbuhumallah." Wahai Asyaj, engkau memiliki dua perangai yang Allah Subhanahu wa taala cintai. Apakah dua perangai tersebut al-hilmu wal anat? Yang pertama adalah al-hilm, sikap lembut. Sikap lembut dalam berucap maupun dalam berbuat. Wal anat dan panjang pandangan nah, luas pandangannya, berpikir panjang sebelum melakukan dan mengucapkan sesuatu. Kata Syekh bin Qais, "Ya Rasulullah, akhluqaini takhallaqtu bihima am jabalani Allah alaihima kata Syekh. ini menjadi inti dari hadis ini wahai Rasulullah apakah dua akhlak tersebut adalah akhlak yang aku usahakan aku berusaha sendiri menanamkannya dalam diriku berusaha nah, bersikap lembut dan berusaha panjang berpikir sebelum berbuat ataukah dua sifat tersebut adalah dua sifat yang Allah Subhanahu wa taala memang menanamkan padaku dua sifat mulia tersebut kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bal jabalakallahu alaihima nah Bahkan Allah Subhanahu wa taala yang memang sudah menanamkan pada pada dirimu. Nah, maka apa, apa kata Asyaj bin Qais radhiyallahu anhu alhamdulillahilladzi ja'alani Allah ala ma yuhibbu. Kata Rasulullah, ah, kata Asyaj bin Qais mendengar karunia tersebut sudah Allah Subhanahu wa taala berikan untuknya. Nah, dia tidak mengusahakannya. Kata Asyaj alhamdulillah segala puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala nah, bersyukur kepada Allah yang telah menanamkan pada diriku apa yang Allah Subhanahu wa taala cintai. Lihat bagaimana nah, seorang Islam, seorang sahabi menyandarkan nikmat dan akhlak yang baik pada dirinya bukan pada dirinya sendiri. Tidak ada sifat ujub, bangga diri, sombong. Namun menyandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala ini Allah yang memberi alhamdulillah saya memuji kepada Allah Subhanahu wa taala.